Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rom, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, nah dibuatnya Agustus. Ada patung kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation nation bangsa-bangsa. United persatuan. Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan-kerajaan kerajaan Goa, kerajaan Islam di uh, Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diseragamkan di seluruh dunia, Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu, maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya. Ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh. Termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual, ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma Apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya dia saya bawa posan, tak apa-apa, asal istri orang yang kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga. Tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, Ustaz-ustaz membuat acara tablik akbar zikir, datang ke masjid, Ini itikaf. Tidak ada Pak Ustaz. Habis isya, tidur. Saya nggak bisa tidur cepat. Kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur. Jam 8. Langsung udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau Allah Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Ah, bagus. Datang. Hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1, etikap, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Ah, bonceng. Buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spot-spot belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba.